<laughs> Ih, cantik banget deh. Ya. Apa kabar Ibu semua? Sehat? Ih, subhanallah. Ini dari pengajian mana ini? Ijo sama krem. Kompak semua. Seneng deh liatnya. <laughs> pengajian mana, Bu? Dari Anu Tebet Barat. Tebet Barat. Oh, deket ke sini ya. Iya deh. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya, saya nyapa ibu-ibu yang pink ping nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sehat semua Bu? Alhamdulillah. Pengajian mana nih? Istiqomah. Subhanallah. Keramat Jati deket rumah ternyata ya Bu ya kita ya tetangga. <laughs> Tahu gitu datangnya bareng tadi. <laughs> iya baik. Kita sapa pemirsa dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One Titian kau yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Citi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian bu. Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang umul kitab pastinya Anda dan ibu-ibu di sini juga sudah mengenal umul kitab itu. Tapi kita akan bahas ya bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman yang selalu berpantun. Berpantun nggak ya beliau di pagi ini? Langsung saja ya kita panggilkan Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah berkat <laughs> banyak. Silakan Ustadz. Wah manggis nah, bawah-bawah anak pitung makan ketumbar. Jamaah di sini pemirsa di rumah manis kalau tertawa, membuat hati kita jadi cepat berdebar. <laughs> Ada mau lawan, Bu? <laughs> Mikir dulu nanti, silakan Ustaz. iya, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Dan kita sampai pada pembahasan tentang umul kitab ya Ustaz ya. Iya. Dan ini kalau kita sholat wajib, sholat sunnah pun kita membacanya yaitu surat Al-Fatihah. Nah sebenarnya umul itu berasal dari uh, bahasa apa dan kata apa Pak Ustaz? Ya. Ummun secara makna etimologi, hmm. ummu kan artinya ibu. Mm -mm. Ya, induk Mm Kitab berarti Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Mm. Makanya nama-namanya itu makna secara harfiah mm. atau secara indah lugu atau bahasa. Mm -hmm. Yang dimaksud umul Quran atau umul kitab -hmm. karena Al-Quran 30 juz, yeah. Iya. 114 surah, mm. Mm-hmm. 6.660 sekian nah, ayat. ayat. Nah, induknya, mm. ibunya -hmm. adanya di surah Al-Fatihah. Oleh karena itulah sesuai tema kita pagi ini mm-hmm. dinamakan mm-hmm. umul kitab. Jadi, nah tentunya uh ya buat kita jangan hanya mengutuk umur kita banyak ya, namanya. Betul, betul. Ada yang namanya juga disebutkan ya suratul hamdi. Hmm, artinya apa? Ustaz? Eh, karena Nabi selalu juga dalam satu riwayat mengawali juga dengan selalu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hmm, hmm, -hmm. Ada juga sinonimnya yang lain -hmm. Ibu hmm, -hmm. ya di samping suratul hamdi hmm, hmm. juga dinamakan oleh Nabi juga apa disebut sebagai Fatihatul Kitab. Iya. Mm Artinya Al-Fatihah nah, ya. Iya, nah, jadi Al-Fatihah mm -hmm. atau secara ininya namanya Fatihatul Kitab sama artinya apa? Pembuka iya. daripada surah, surah. yang ada 114. Hmm, jadi kalau hmm. kita buka Al-Qur'an nih tiba-tiba surat Al-Baqarah Nggak bisa ya, langsung melewati dulu. Kan? Fatihah dulu. <laughs> Hmm. Jadi 114 surah hmm. dikatakan induk, dikatakan pembuka, hmm. dikatakan juga nama yang lain sabul masani. Iya, tujuh ayat yang selalu diulang-ulang. Iya. Yang dimaksud adalah ketika dinamakan sabul masani karena jumlahnya tujuh ayat dan selalu diulang. Makanya ya ketika tujuh ayat diulang-ulang ini mm -hmm. kalau misalkan dalam sholat mm -hmm. dibaca mm -hmm. maka enggak sah sholat. Subhanallah. Nah Ustaz kadang kalau kita misalnya lagi eh, sholat gitu ya baca al-fatihah itu kadang cuma berapa detik karena Bismillahirrahmanirrahim amin aja gitu ya nah. awal ujungnya aja gitu nggak sah juga ya Ustaz ya. Bahkan bukan hanya begitu hmm. sekalipun bacanya sempurna tapi baca dalam hati. Ibu bayangkan atau bisa nanti saya tanya kayak hijau iya. dulu nih. Mm <laughs> -hmm. Bu, iya, ya. ya, ya, dari permata hijau ke Bali Matraman. <laughs> Eh. Hijau-hijau insyaallah hatinya selalu beriman. Amin. Ya. ya. ya Bu, misalkan mm. ketika saya baca dalam hati. Mm -hmm. Ya, Ibu bisa hmm. lihat juga kan? Mm -hmm. Bisa membayangkan bacanya apa, Bu? Iya. Nah, makanya ketika takbir apalagi Fatihah begitu bisa memahami. Nah ini sini hmm, hmm, hmm. ya siapapun orangnya dari semua majap menyebutkan mm kalau misalkan Fatihah mm tidak dilafazkan mm salat kita juga nggak sah. Hmm. Kenapa? Karena nggak ketahuan mana maknanya. Sementara bahasa Arab urgen sekali. Iya, Satu betul. huruf salah salah makna. Iya betul. betul. Contoh, mm -hmm. Fatihah ya, jadi mm -hmm. kita jadikan objek. Kita baca yang benar haknya. بسم الله الرحمن الرحيم الله Allahnya malu <laughs> Masih pagi Ustaz, <laughs> belum panas. <laughs> Kalau di Mesir orang baca Quran, hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Itu yang dengar Allahnya udah berebutan. Oh. Bertauhid. Iya, ya, betul. Di sini udah bismillah, masih Allah baru baca doa. <laughs> Saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adem ya. ya. Kayak di Mesir. Iya. Alhamdulillah. Di sana ada onta dong. Nah, nah, itu ketika haknya betul-betul ada isi hames sifatul hurufnya. Hmm. Tapi ketika misalkan kebangetan pakem remnya, hmm. hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, subhanallah. Ini sampel yang salah. Hmm. Walaupun dijaharkan itu, itu iya, padahal iya. dijaharkan ketika Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ketika tadi hanya berubah menjadi huruf kok maka artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha merdu oh subhanallah itu Lain. yang udah ya. dilafazkan ya Gimana kalau yang hmm. <laughs> Dan mohon maaf, hmm. memang ujiannya ketika sholat hmm. akhirnya kita jadi tergesa-gesa yang iya. namanya rukunya kayak ayam matok beras. Benar. Tapi ini yang begini gak di sini kok. Ini iya. orang kampung saya. Di, <laughs> dikutuk tahu nah, iya, iya ya, ya benar-benar hmm. itu kan karena kita baca dalam hati iya Coba kalau baca dalam hati bukan buru-buru aja iya, selalu temanya ikan sepat ikan gabus ikan lele lebih cepat lebih bagus ikan bertanya-tanya. <laughs> Nauzubillah. Oh. Padahal mohon maaf ya, ini secara hadisnya Nabi menyebutkan man ahsana salata, siapa orang yang membaguskan salatnya, haisu yarahun nas, ketika ada orang yang pada nonton, kemudian summa asaha, kemudian dia menjelekkan baik dari surah Fatihahnya atau yang lainnya, haisu yahlu, ketika nggak ada yang melihat, ketika di dalam kamar, ketika sendirian dia salat seperti itu. Mm. Waduh, ketika ada orang, ketika disorot eh. oleh kamera takbir akhirnya udah kayak orang 70 tahun 20 tahun di Mekah. Oh. Jadi ria Ustaz ya? Nah, iya, ketika sendirian cukup dalam hati ini mohon maaf ya. Iya, walaupun iya, agak pedas saya hadisnya. Iya, iya. Apa kata Nabi? Fatil kastihanatu rabbika. Orang yang sholat demikian ketika di depan orang dia bagus-baguskan, semua dipaksifasikan Ketika sendirian asal jadi, maka yang demikian dikerjakan itu syakikatnya dia membuat penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Gak sepele ayah Ustaz ya hal-hal kayak gitu. Dipikir mungkin kita sepele ayah Bu ya cuma memperlambat atau mempercepat padahal itu julenin dalik walaupun dan nah, makanya ya Fatihah tetap walaupun kita sholat sendirian apalagi kita menjadi imam berjamaah maupun sholat yang bilangannya di dalam kondisi jahar maghrib isya iya. subuh yeah. ataupun seperti yang namanya juga atau asar iya. minimal ketika sendirian kita kali ya kita harus kita mendengar Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim ketika kita sebutkan ketahuan maknanya. Iya. Ketika kita sebutkan begini, insya Allah kita nggak akan tergesa-gesa. Iya, Tapi iya. kita rubah formatnya dalam hati. Wah, tuh udah iya. kayak mohon maaf tadi ibu. Betul, ya, ibu, betul. sholatnya nggak bakal bisa jadi konsentrasi. Iya. Selalu pengen buru Iya. Memang Memang setan selalu menggoda. Iya. Dan kalaupun kita ingin khusyuk dalam uh, sholat, salah satunya adalah memahami arti istilahnya Al-Fatihah itu ya Ustaz ya. Tapi enggak dua bahasa Ustaz ya. Ah, ah. <laughs> nah kita akan bahas di segmen berikutnya dengan pemaknaan Al-Fatihah ayat per ayat kita akan uh, jabarkan insya Allah ya Ustaz ya. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah satu ini. Tetap bersama kami. Insya Allah. Ya terima kasih Anda masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang umur kita Datu Al-Fatihah ya Ustaz ya. Iya sebelum saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya, ini pasti pertanyaan dari semua orang. Kapan sih surat Al-Fatihah itu diturunkan Ustaz? Maksud kapan dan di mana? Ah, di dalam kitab-kitab tafsir yang mm-hmm. mu'tamad, kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Khazin, Ya, uh, kita tafsir yang lainnya uh menyebutkan sampai ada tiga pendapat. Mhm. Yang pertama disebutkan fakila nuzilat di Mekah. Mhm. Yang pertama disebutkan diturunkan di Mekah. Bahwa aksaru ulama ini pendapat kebanyakan dari ulama jumhur. Mm -hmm. Dan disebutkan lagi fakila nuzilat bil Madinah. Iya. Pendapat yang kedua menyebutkan diturunkan di kota Madinah. Mm -hmm. Ini pendapat Mujahid seorang mm -hmm. ulama juga kenaman di zaman Nabi. Yang ketiga ya ini disebutkan turun dua kali. Mm. bil Makkah wa maratan bil Madinah. Mm. Jadi dua kali turun. Mm. Di Makkah turun, di Madinah turun. Iya, iya. Jadi sampai ya Nabi pun menjuluki ketika berkumpul dengan para sahabat, mhm. Abu suwar fil Qur'an." Mhm. Ya yang paling agung gitu ya. Iya, Ya, maksudnya bukan berarti surat yang lain jelek, iya. semua bagus betul. gitu kan. Nah, Nabi menjuluki sampai yang paling agung di antara surat yang terdapat di dalam hmm. Al-Qur'an. Karena itu turunnya dua kali. Iya, jadi tiga pendapat ulama hmm. ya hmm. sampai hmm. menyebutkan tadi ya walaupun pendapat jumhur menyebutkan turunnya adalah di Mekah. Hmm, subhanallah. Gitu. Tapi ulama juga yang mengatakan di Medina yang hmm. mengatakan dua kali turun, hmm. di Medina turun di Mekah turun, itu pun bukan pendapat ulama yang sedikit. Iya. Gitu. Hmm, baik. Nah pastinya dalam surat Al-Fatihah ini kan bisa disebut umul kitab subhanallah berarti artinya itu kan luar biasa sekali ayat per ayatnya Ustaz ya. Subhanallah. Bisa dijelaskan Ustaz? Ya. Pertama dari lafaz bismillah. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim berjumlah ada 19 huruf. Iya. Ya. Mm -hmm. Di sini ya Allah ya Rabbi pesan moralnya dengan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Mm -hmm. Ayah orang Sunda tadi dia Aya. Banyak. Abdi badannya Rasulanya. <laughs> Bangga. Hari sudah makin dekir. <laughs> Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah. Laras itu Ar-Rahmani anu mapari nikmat alit di dunia. Iya. Ar-Rahim anu mapari iya, nikmat ageng di akhirat. Ya Allah. Ini saya pakai tafsiran orang Sunda nih. Hmm. Karena di sini kata para apa? Ya di sini ulama-ulama Jawa Barat menyebutkan Ar-Rahman mapari nikmat alit. Iya di dunia walaupun itu hitungannya dari mulai ya mohon maaf hitungan rupiah sampai tingkat 6,7 triliun <laughs> misalkan banyak ya, banget ya, misalkan ini walaupun kita nggak tahu kemana lari ya, ya. ya ibu itu yang namanya ar-rahman ni anu mafarin nikmat alif dia dapat Allah tuh ya. ada papanya <laughs> alif detik <laughs> tambah lagi Seberapa pun dunia besar jadinya anu ini nikmat alit di dunia ya mhm. anu rahim anu nikmat ageng di akhirat mhm, mhm. ini yang lebih besar yang betul-betul kebagian buat orang beriman Namanya secara bismillah dari bismillahnya saja Mbak Cici ya iya. secara filosofi pesan moral yang mau saya sampaikan walaupun huruf hijaiyah ada 27 yang pertama huruf alif tapi bismillah Allah awali dengan huruf yang kedua Mbak iya benar. apa sebab karena pesan moralnya Ibu Ya. Pertama Alif, kalau saya diri Bu. <laughs> Alif di Tebet Barat, Alif di Kramat Jati, selalu di mana-mana tegakan Bu. ya. Ada nggak Alif bengkok? Nggak ada. Menunjukkan kalau Alif itu kan, wuh, tegak. Siap buah ini, hmm, hmm, hmm. akuisme. Pertama sifat huruf alif, mm mohon maaf, kalau bahasa orang gaulnya mau nyubit tapi nggak mau dicubit. <laughs> Dalam artian ketika alif ditaruh di di depan, mhm. di depan nih. Mm. Nah kemudian ada huruf hijaiyah yang 26 sisanya. Iya. Sampai kalau kata orang Jakarta sampai botak nenek Inun. <laughs> Ya. iya, itu nggak bakalan bisa nyambung kalau alif di depan. Iya, iya. Bu, bisa dirasakan kan? Hmm. Ibu ambil balpen alif di awal. Iya. Ada huruf-huruf yang lainnya. Iya. Enggak bakal bisa nyambung. Tapi ketika alif nebeng. Iya, benar-benar. Di hmm. depannya ada huruf H, hmm. huruf jim, huruf sin. Siap lagi ikut dia? Iya. Disambung sin harokat fathah. Iya. Sa, ada alifnya. Bisa nggak nyambung dia? Bisa. Inilah dalam artian jadi manusia. Hmm. Ya kalau seperti surat Al-Alim ketika dia ada pengen diakui orang. Iya. Aku nih, gua nih. Kalau nggak ada saya, hmm. nah, tuh. Tapi ketika dia ada, lantas untuk eh kamu nyumbang dong. Ah, Maunya orang tahu dia ada, tapi ketika ada diminta, ogah. Oh Dalam iya. artian, kalau bahasa saya, red bulit makan kedondong. Kalau hidup jangan pelit dong. <laughs> Tuh. Makanya tapi ketika huruf ambil huruf ta. Iya, benar. Ditaruh di depan, jadi pemimpin, siap. Ditaruh tengah, siap. Iya. Ditaruh di akhir, siap. siap. Ya Allah, ini baru bismillah. Subhanallah. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan ya baik, lebih baik, eh, baik. Uh, lanjut lagi tentang surah Al-Fatihah pastinya ibu-ibu juga udah nggak sabar nih pengen nanya nih. Silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Dodi. Hmm. Mau bertanya Pak Ustaz? Silakan Ibu. Apa maksud dari surat Al-Fatihah itu? Hmm. Dapat menyelamatkan empat anasir manusia seperti roh, akal, hati dan nafsu Iya. Itu ya. aja Pak Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Bu ya pertanyaannya bagus sekali. Silahkan Ustaz. Yes. Iya. Jadi memang di dalam jiwa kita itu kumpul empat macam tadi Ibu sebutkan. Uh mm-hmm. -huh. Nah, maksudnya ketika kita mendawamkan makanya dalam surah mhm. dalam sholat mhm. ada tadi baca Cece udah sambung Pak sedikit udah angkat ke permukaan dalam iya. pembahasan ini jadi jangan hanya sebatas di lidah iya. jadi maksud yang bisa mencegah daripada demikian hmm. karena gak hindar kita betul-betul mata kita tangan kita iya, anggota tubuh kita kontribusinya bersama dengan kontribusi Allah jadi pada bukan sebatas di lidah mhm. lip service betul sekali ketika bisa بسم الله الرحمن الرحيم dalam hati ucap Iya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati ucap, Ya Allah, segala puji hanya pada Allah wa semesta alam. kebangatan kusuk, kadang-kadang sholat lupa, udah berapa rakaat? Tapi orang kampung saya, di sini mah nggak ada kok. Insyaallah. Sinet sinetronnya udah tayang baru iya. diburu buru-buru sholat. Tuh, Insya jadi begitu Bu. Bener, bener. Yang dimaksudkan. Jadi cuma bukan hanya sebatas membel. Hmm. Lidah mengucap hati. Iya menerjemahkan. Misalnya kalau cuma udah hafal aja anak TK pun udah hafal kan ya, Ustaz ya. sekali. Kita kan nggak mau disamain sama orang anak TK. <laughs> Baik. Iya. iya. Langsung saja ada yang mau bertanya lagi Bu ibu Oh iya silakan. Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, nama saya Ibu Muttaqiyah. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz mau nanya nih. Uh, di dalam sholat berjamaah, iya itu biasanya yang e, membaca surah Al-Fatihah dengan keras itu kan hanya imamnya. Lalu bagaimana untuk e, para makmumnya atau jamaahnya apakah wajib ikut membaca sholat fatihah juga. Ya, ya demikian pertanyaan saya. ya, ya. Baik Ibu Mutakiyah, ketika dia makmum muafir, uh. istilah fikih, muafik itu yang mengikuti imam dari awal. Hmm. Jadi begitu imam udah takbir dia udah standby. Iya. Gitu ya, udah standby di belakangnya. Hmm. Nah, begitu dia udah jadi ini makmum muafik. Nah, maka bagi dia ketika dia makmum muafik sebelum dia ruku hmm. itu kan wajib menyelesaikan Fatihah. Hmm, hmm, hmm, hmm. Nah, makanya di sini merujuk kepada hadis Nabi hmm. ketika itu cara gimana? Ustaz kan ingin mendengarkan bacaan imam. Iya gitu kan karena ada ayat di dalam Al-Qur'an juga idza quri Al-Qur'an fastami'u ulah wa ansitu la'allakum turhamun apabila dibacakan ayat Al-Qur'an dengarkan dan betul-betul pahami maknanya supaya kamu mendapatkan rahmat. Set gimana kalau gitu kontradiksi dong. Oh. Setiap sesuatu ada jalan keluarnya. Nah, makanya Ibu, ketika imam baca Fatihah, nah kita dengarkan. Ketika imam walau الضالين nah, Kita jawab jangan malu-malu dong Bu <laughs> Karena kalau bolin yang tadi saya baca Bobnya benar hmm. Karena beda loh Antara bot dengan kalau misalkan salah menyebut arah huruf, salah makna. Apa artinya jadinya ya, Ustaz? Beda ketika walau kan beda nih dengerin. Uh uh. Contoh lagi dulu masih kecil belajar. Iya, iya. ketika iya. Bob yang benar bedakan bedakan. Uh uh. Itu yang pink nih. Saya nyebut huruf dal. Uh Dodoli dodoli. <laughs> Begitu ya, Bu? Iya, iya. Karena saya bidang waris. Iya. Bu dengerin nih, beda enggak nih? Boboli bob. <laughs> Beda. Makanya pada beda. Iya, iya, Ketika iya, dibaca walado. <laughs> Maka artinya apa? Siratal ladzina jalan orang-orang yang an'amta engkau telah anugerahkan nikmat ya. ghairil maghdu alaihim atas mereka ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai hmm. ketika dibaca waladhdallin apa maknanya Data. ya. jangan menelur Ada maknanya sudah tahu apa artinya Ustaz? <laughs> Ya udah. Bagaimana jadi? Karena asal dari kata waladun Artinya apa? Dan anak laki-laki yang banyak Karena gak tahu ah. <laughs> oh gitu iya. Makanya oh, seorang imam Harus betul-betul Oh iya, jelas Walau dhalin. Kembali biar purnanya nggak buyar dalam artian ketika Bu bertanya tadi, nah di situ ketika dia mau muafik, imam harus punya ke, apa namanya kebijakan. Hmm. Kalau dia walab dolin memberikan jeda, hmm. hmm, hmm, hmm. apa jeda sejenak ya. supaya makmum enjoy, khusus ya. konsen, baca fatihah. Iya atau hmm. ya di situ imam pun diam dianjurkan untuk baca doa di situ. Iya. Ya doanya kalau merujuk pada bahasa Nabi, doa yang sering dibaca oleh Umar bin Khattab, Allah ini tugas imam, iya. Allahumma bait baini untuk memberikan kesempatan kepada makmum baca Fatihah. Hmm. Atau ya, alternatif kedua imam ketika walau bolin makmum baca Fatihah, dia diam bisa dia membaca surah yang dia mau baca. Hmm. Cuma secara sir. Iya. Dia membaca apa? Hmm. Misalkan, makanya jangan heran kalau ada imam tahu-tahu baca muncul dari tengah-tengah. Iya. Jangan bilang, oh ini membaca surah sepotong. Jangan. Iya, ya, iya. Ya bisa jadi contoh dia baca misalkan mau sabihis. Sabihis di dalam hati di, disirkan. Iya. Sabihis morbikan akda. Iya. Allah. iya. sawah. Begitu muncul misalkan, sanuk ri'uka fala. Wah, itu imam ngerti memberi kesempatan pada makmum baca Fatihah. Subhanallah. Cuman jangan terlalu pendek kadang-kadang imam udah bacanya surah Al-Ikhlas dibaca <laughs> udah mulut bebas. Begitu muncul, walam yakullahu <laughs> Begitu Ibu Mutakia iya, Paham? Iya, paham? paham Beli emping di Bali Matraman <laughs> Insya Allah yang warna pink hatinya selalu beriman Amin Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Iya ditahan dulu pertanyaannya ya karena kita akan ya Ustadz ya dan kita masih belum sempat uh, ter, apa terjawab terpemaparan tentang Al-Fatihah di ayat berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali masih membahas tentang surat Al-Fatihah tetap bersama kami. Insya Allah. kasih pemirsa yang masih tetap bersama kami dan kami masih saja membahas tentang Al-Fatihah yang subhanallah tadi di dua segmen sebelumnya Ustaz sudah begitu banyak memaparkan tentang arti dari surat Al-Fatihah. Ini baru dua ayat ya Ustaz ya. Selanjutnya silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. ini udah alam ini jangan ngalamin lagi itu ya. <laughs> Masa ada ngalamin. Hmm. nah, jadi yang jelas secara makna alhamdulillah <laughs> ya Bu Dodi ini jadi ya, dari Alhamdulillah di sini makna pujian yang memang pujian itu adalah hak makhluk kepada Allah. Allah. Nah makanya di sini hamdu itu maknanya adalah berarti hak ubudiyah. Hmm. Memang kita ya hak Allah, kewajiban kita sebagai makhluk. Hmm. Alhamdulillah di sini berarti kalimat ilah hmm. alias uluhiyah ketuhanan. Iya. Ubudiyah ya kerjaan hambanya, kuliah sebagai objeknya, kemudian Rabbi uh mhm. -huh. yang maknanya adalah rububiyah, uh mhm. -huh. merawat. Mhm. Allah tuh sekalian rububiyah merawat. Jadi bukan hanya orang Islam saja. Iya, betul. Orang non Muslim pun tetap rububiyah. Disinilah makanya pesan moral terkandung buat kita bisa nggak jadi kita sebagai hamba Allah mempunyai sifat dalam artian nggak membeda-bedakan. Iya. Hmm. Allah nggak ada isu unsur sentimen. Hmm. mentang-mentang dia bukan orang Islam, enggak. Anda usaha, Anda kerja, insya Allah manjada wajada, semua-semua pasti dapat. Walaupun orang Islam doanya betul-betul mantap, hmm. tasbihnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya mohon maaf malas. Iya, nggak bakalan nah. ini ya Ustaz. Nih, rububiyah. Ah, al-alamin. Al-alamin di sini ya Allah sebagai urus sekalian alam. Jadi bukan hanya manusia saja. Nah, kalau dikaitkan dengan Nabi Allah terus wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin sebagai apa utusan untuk sekalian alam. Jadi salah besar kalau orang memandang Islam itu sebagai teroris salah. Iya, iya. Ya, karena Nabi pun diutus, Allah mengajarkan dalam surah Fatihah kedua, itu sebagai bukan hanya manusia, semua makhluk yang ada di bumi, ya tumbuh-tumbuhan, ya makhluk yang namanya binatang. Tuh. Maliki alhamdulillahi rabbil alamin ar arrahmanir rahim seperti makna yang di atas. Iya. Maliki yaumiddin yang merajai pada hari pembalasan kita bisa gambarkan ketika 2004 tanggal 26 Desember air laut ditumpahkan ke darat kemudian bumi digoncangkan baru hitungan skala Richter 9 iya ya Bu kemudian nyusul lagi peristiwa Kemudian. yang namanya di Tasik mm -hmm. kemudian nyusul lagi yang baru-baru ini di Padang Sumatera Barat mm -hmm. itu manusia sudah paniknya kita ingat ketika lagi bulan puasa hari Rabu apalagi ketika di sehari kita berada di tempat yang tinggi baik orang yang benar maupun yang setengah benar atau yang nggak benar hmm. semua saat itu ucap Allah Allahu Akbar Wih, pantas Allah Akbar iya, iya, walaupun barusan habis setting-settingan tetap Allah hmm. Akbar ya hadirat rahimakunallah nih Sementara apa yang merajai Al-Quran menyebutkan air laut tumpah ke darat, bumi digoncangkan izazul zilatil Arduzil zalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan skala Richter yang sudah tidak terbatas lagi, nggak ada hitungan durasinya lagi wa akhrajatil ardu asqalaha kemudian bumi melahirkan mengeluarkan isi perutnya Wa qala insanu malaha. Manusia yang baru ngeh, ada begitu. Baru ngucap, ayah naon ya teh? Mohon <laughs> maaf. Ada <laughs> iya, apa? ya Allah, iya, iya. ketinggalan. Iya. iya Bu Bon Bapak ya kalau bahasa Sunda saya kurang pas. <laughs> Iya. Saya Nah, saya katanya Ibu. Nah, jadi Malik Yomidin, iya karena budu wa karena stain. Yang maknanya iya karena budu, jangan diganti istilahnya karena budu wa dukun nasta'in. Astagfirullah. Eh banyak orang sekarang begitu. Iya, benar benar. Dalam salat sholat masih baca iya karena budu wa karena stain. Iya, ketika betul. realitanya betul. Minta betul. tolong sama dukun dukun <laughs> duduknya enggak takut dukun benar, benar, benar, dikasih iya. isi mbak iya, benar. alias nama sinonimnya jimat iya, mm. jimat jimat ngajinya mm. enggak tamat <laughs> ya berarti idinanya kemana itu ya nah, Ustaz iya. ya jadi uh, iya karena berdua iya, iya terus ini dimanapun uh baik lagi senang baik lagi susah baik lagi rame-rame tetap nasainya mau iya betul jadi siapapun orangnya, walaupun katanya datang ke ustadz, datang hmm. kepada lantas Yisrael ada, mohon maaf ya, hmm. ini amalkan ini lantas percaya dalam artian mendewakan menomorduakan Allah. Itu udah nggak udah nggak nasibnya sama Allah. Iya, benar itu ya karena kudu ihdinas siratal mustaqim hmm. tunjukkan kepada kami jalan, jalan lurus subhanallah jalan anu lurus jalan yang penuh dengan hidayah hmm, hmm, hmm. ya mohon maaf emang udah kumpul dalam jiwa kita hmm. hmm. ada nafsu yang ngumbar untuk supaya emosi dengki iri hati nafsu yang mengubar menghalalkan segala macam cara ya. tapi di dalam diri kita juga ada nafsu ya. yang namanya mutmainnah karena kita mintanya mustaqim nih ibu datang pagi-pagi ke setuju duduk TV One. Berarti yeah. nafsunya iya. nafsu mutmainah. Nah, yeah. ihdina suratul mustaqim. Iya. Pulang dari sini iya. singkatnya apa? Suami datang lantas, mm. "Bang," kalau biasanya "Abang." Mm. "Kang," kalau "Akang." <laughs> "A" kalau Pak "A." "Mas" kalau "Mas." "Pa" kalau "Papa." Mau minum apa? Yeah. Mustaqim dia. Iya, betul. Apa sebabnya? Insya Allah begitu kan menunjukkan mengamalkan dari rupaan apa dari pondok indah ke empang tiga hmm. di empang tiga ngelihat orang cukur hmm. terasa indah berumah tangga ketika semuanya pada akur mustahil eh, iya deh baik iya. Ustaz, gitu pak eh, iya. Ah, ada berapa ayat lagi yang belum kita bahas ya tapi satu sebelumnya lagi. Ih, satu lagi ya tapi ibu-ibu sepertinya udah nggak mau sabar lagi nih mau nanya nih mumpung ketemu Ustadz katanya silakan bu dari mana mana sudah ada mic-nya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Enang Budi ingin iya. bertanya Ustaz. Iya, Apabila dalam sholat berjamaah kita tidak ikut mengucapkan kata amin, hmm. apakah hukumnya? Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. ya. secara hukum fikinya Ibu Endang, langsung jawab ya Iya, silakan. Itu adalah hukum sunnah hayat sunnah hayat berarti dikerjakan dapat menambah nilai bahasa pahala kita pada Allah ketika ditinggalkan nggak dosa cuma sayang ya karena kalau yang namanya ibadah cuman kita mengandalkan yang fardu mm -mm. itu secara analoginya ibarat orang berusaha berbisnis cuma sekedar pulang modal <laughs> iya iya benar gitu nah untuk menambah batian kita, hmm. untuk menambah laba kita, hmm. menambah keuntungan kita pun juga dalam hal beribadah, maka dalam hati gemar sekali mengerjakan yang sunnah. Nabi hmm. setiap malam gak pernah absen Tentang. yang namanya kiamulail singkatnya sampai si Aisyah meriatkan Nabi ini tambah-tambahan dalam ibadah. Apa? Si Aisyah meriatkan sampai kaki Nabi sampai pada bengkak. Hmm. Saya percaya zaman di sini kakinya pada bengkak sakit gitu boleh kenapa ya? <laughs> Asam urat. <laughs> Rematik oh. katanya. <laughs> Jadi gitu ya Ibu. Jadi secara hukumnya dikerjakan bagus, ditinggalkan enggak merusak kepada keabsahan Iya, baik. Dapat bonus ya Ustaz istilahnya ya. Iya. iya, baik. Silakan. Ibu mau nanya? Ibu, waduh, ibunya terlena nih. <laughs> Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tursini Daud. Iya. Mungkin pertanyaan saya belum sampai dari keterangan Ustadz tadi, uh mm-hmm. -huh. belum sampai di apa rukun-rukun salat ya. Iya. Cuman pengen menanyakan aja. Iya, Ibu. Mm-hmm. Bagaimana kalau orang tua yang sudah susah oh. lagi untuk berdiri tegak. <laughs> Mungkin ini untuk untuk penegasan lagi ya. Iya, iya. makasih Ustaz. Iya, makasih ya. Langsung bacanya? Iya, silakan Ustaz. Yang pertama rukunnya adalah niat, yang kedua membaca takbir ketika takbir sudah rob. Ya berdiri tegak, makanya ada kata-kata bagi yang mampu. Ketika tidak mampu berdiri tegak, jadi Ibu enggak mampu. Kita duduk tawarruk hmm. duduk tawaruk apa perlu dipraktekin ya Mm. maaf buka sepatu biar lebih jelas uh. <laughs> maaf ya Ustaz iya nggak apa-apa mbak ah. tawaruk iya. nggak mampu susah begini iftiros hmm. paham ibu iya. iftiros nggak mampu simpu mm-hmm. Kalau pakai tempat duduk suka ya. ada Ustaz. Iya. iya. Jadi seandainya Bang nih eh, ya. saya urutkan dulu dalam artian nah kemudian nggak mampu juga begini. Kiblatnya kemana? Misalkan kiblat ke sana, ambil bantal berbalik. Ya Allah nggak mampu begitu, mampu cuma tang Ambil bantal, ganjal, kaki sebelah kiblat, talaknya sana ganjal pakai kepala. Eh, kepala diganjal dengan bantal. <laughs> Sorry. jadi jadi ngajinya apa duduk dulu Iya, subhanallah ya. Ya, selesai begitu nggak mampu juga, terserah sekemampuannya. Iya, betul. Bisanya bagaimana? Entar dulu jadi sholat dulu. <laughs> Ibu, jangan. Tuh, setelah mampunya dalam kuliah apa dia? Iya. Itu misalkan di rumah sakit itu bisa terjadi. Betul, betul. Lantas sudah Ustaz, ini nggak mampu lumpuh, tangan lumpuh, hmm. kaki lumpuh. Eh, lidah masih bisa mengucap. Lidah saja. Lidah nggak bisa juga. Mata mungkin mampu masih. Mata nggak mampu, mandiin bawa ke masjid kita sholatkan. <laughs> Iya, habis kalau mata lidah nggak mampu kan biasanya udah bukan jadi manusia. Baik. Ibu gimana jelas ya? Iya. Uh -uh. Iya. Ya. Baik. Pemirsa, tidak terasa ya kita sudah memasuki nanti segmen keempat dan Ustaz akan memberikan kesimpulan tentang surat Al-Fatihah ini ya Ustaz ya. Dan insya Allah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa itu tandanya Ustadz Taufikur Rahman akan memberikan kesimpulan sebelum menuju kesimpulan Ustadz ada ayat terakhir yang sebelum sempat kita bahas ya khairil maghdubi ya mhm. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Al alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi mhm. yang dimaksud jalan yang betul-betul ihdinas siratal mustaqim ketika mohon maaf kita sebagai dalam rumah tangga hmm. apakah dia suami ataukah istri udah betul-betul mustaqim jalannya maka siap insyaallah mhm. kita termasuk siratal ladzina an'amta alaihim mhm. jadi nonsen orang bisa sukses ketika sendirian ketika berumah tangga makanya mohon maaf ketika dia rezekinya makin berlimpah hei misalkan itu lewat suami jangan sombong iya, itu di dalamnya ada bagian istri kamu mhm. hei kalau dia istri jangan sombong lantas merasa semua anaknya dalam arti memandang rendah ada itu apa ketika dia sudah pakai demikian punya oh dinas atau mustaqim Allah berikan an'amta alaihim iya. anugerah nikmat yang berlimpah ini harapan kita iya Ya, ketika kita pakai udah begitu, silaturahimnya makin nyambung, yang dekat, yang jauh, mhm. takwanya pada Allah dijalankan. Kemudian mana lagi di dalam yang dia punya itu adalah urusan, urusan materi harta, dia ingat ada bagian-bagian orang yang di dalamnya ada hak orang, dia berikan, langgeng jadi orang kaya Iya, Ya, jangan cuma bisa ngomong, ih saya kalau jadi orang kaya, ngomong kan lagi susah bu. <laughs> Iya benar-benar. Mohon maaf, begitu kaya sedikit aja. <laughs> ya baru dikit tadi saya bilang. Udah lupa. Itu syaratnya. Jadi menjadi orang kaya ada syaratnya. Iya benar. Ya. <laughs> Kalau dia pakai tiga syarat tadi itu. Iya. Takutnya Allah makin nyam, makin betul-betul tingkatan makin ya mantap. Hmm. Kemudian juga silaturahim yang dekat andai tolan keluarga tetangga hmm. makin betul-betul terjalin. Kemudian ingat bagian insya Allah langgeng. Ya. Jadi orang kaya ya. Iya. Nah kemudian makanya Allah jelaskan tapi bukan jalan ghairil maghdubi alaihim mhm. waladdallin. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya, ya Allah. Mhm. ya sehat badan kita mhm. tapi mohon maaf kumpulnya di majlis tempat selalu mohon maaf selalu menggunjing orang iya lah sedikit saudara kita keluarga kita kita bersyukur selalu nafsunya mutmainnah dalam artian nggak sedikit juga mungkin saudara-saudara kita yang udah datang waktu sholat tapi masih di tempat yang Allah nggak ridhoi iya betul betul ya hadirin hadirat rahimakumullah nah walau bolin dan bukan jalan orang-orang yang sesat iya nah makanya hukumnya di situ kita itu kan doa ya jawabnya makanya benar aminnya mm. boleh amin hanya panjang, ini hmm. panjang. Ada tiga semuanya, tiga yeah, semuanya. Yeah. Ada amin. Itu. asal asalnya amin. Nah. Biasa kalau terawih tuh anak-anak kecil ya Ustaz ya. Amin. Iya. iya, biar manajer artinya apa? Istajib doa ya Iya. Kabulkan permohonan. Iya. Baik. Nah, Ustaz saya tuh punya kebiasaan dan mungkin ini juga dilakukan ibu-ibu yang lain kalau anak saya sakit panas, Bu. Itu saya pasti saya nggak was-was terutama saya juga nggak merasa bahwa ini memang sakit gitu ya. Dan saya langsung membaca surat Al-Fatihah ke tempat anak saya panas misalnya ke dahi. Itu subhanallah berapa saat kemudian langsung sembuh. Iya. Ya, yang jadi manjur bukan surah Fatihahnya mm -mm, tapi mm -mm. tingkat keyakinan pada Allahnya Allah. mm -mm. wasilahnya lewat surah Fatihah dalam artian uh mm-hmm. -huh. ya, apapun namanya ini Fatihah apalagi Mang Fatihah mm-hmm. uh -huh. Nabi memberikan garansi. Iya. Apa dan melainkan di antaranya adalah sebagai syifa. Uh mm-hmm. -huh. Sebagai penyembuh. Uh -huh. Makanya wa antum tad'una wa antum mungkin Nabi ijabah. Syaratnya doa mau diterima, uh -huh. kamu doa kamu harus yakin maknanya. Iya, betul. Walaupun paham bahasa Arabnya uh -huh. sampai setengah jam belum kelar orang ya Bu. Iya, gitu. iya. Tapi nggak paham maknanya. Iya. Kadang-kadang ada doa udah mulai atas <laughs> turun. Iya, benar. Naik lagi, gitu. Apa? Uh-huh. Buka puasa bersama-sama. <laughs> Beli launya di warung Tegal. Bacaan imam buatan lama. Yang enak besok-besok buat tinggal. <laughs> Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, apa nah, apa al sebagai sifat ya. pengobat ya, ya Ustaz ya. Ya, ya Allah, kalau kita kupas lagi dalam kesempatan nanti yang lain uh-huh. banyak sekali cerita-cerita iya, tentang yang namanya hmm. jadi ruqyah di iya. zaman Nabi itu. Benar, benar, iya. benar, subhanallah. Nah, baik. Nah, yang lebih memprihatinkan Ustaz pada saat ini kita bisa atau bisa melihat menyaksikan gitu uh, surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain maaf dijadikan jimat. Itu gimana iya. Ustaz ya? Sementara kan kita Al-Fatihah itu tadi mengandung banyak arti subhanallah ya luar biasa sekali artinya Ustaz. Betul. Tapi ada berapa orang atau orang, orang tertentu yang ya menjimatkan surat itu sampai ditaruhlah di mana gitu Ustaz. Taruhlah di peci. Maaf ya Ustaz, pecinya nggak ada kan? <laughs> Atau taruh di mana? Itu kan Heeh. Gimana Ustaz ya? Iya. Mhm. Pokoknya makanya makna ibadah kan, makna ibadah ya. Mhm. Artinya ta nihayatu tazallul. Puncak kerendahan penghinaan diri kita hanya pada Allah. Ya, ya. Nah, ketika kita udah ter boleh dikatakan terpecah mhm. perendahan diri kita sama yang lain. Mhm. Kalau di sini Mbak sampelkan seperti Fatihah, mhm. maka udah jadi musyrik kita. Iya ya apapun itu namanya walaupun hmm. surah Fatihah. Betul, betul. Gitu. Jadi apapun namanya ketika udah kita jadikan nomor Allah kita jadikan nomor dua. Betul. Gitu. Itu ya mohon maaf itu Ustaz bagaimana? Tapi kok kadang-kadang manjur. Hmm, hmm. Ya, kan kata Nabi yang namanya jin itu apa kadang-kadang benar tapi banyak kan nggak benar ya iya mm -hmm. karena ya mohon maaf ya nama seperti itu bantuan dan ketika duda condong nggak percaya Allah di nomor dua kan itu gampang banget masuknya Masuk, iya. masuknya dalam artian mm. makanya nggak heran kalau sekarang pada ngaku jadi pada ngaku jadi nabi iya karena begitu sholat malam sendirian lagi walau boleh pakai dolinya ada jawab um, <laughs> iya iya iya, iya anggap itu malaikat Jibril. Iya, tuhan Oh. <laughs> Baik, iya. Begitu, iya, baik. Ustaz sebenarnya saya pengen banget nanya lagi soal surat Al-Fatihah ini ya karena setiap hari ya Bu ya setiap saat setiap waktu kita hafalkan ya subhanallah. Tapi waktunya tidak cukup dan insyaallah kita bisa kesempat lain kesempat kita membahasnya ya. Terima kasih Ustaz, Ustaz Mudah waktu ilmu kesempatan ya. Mbak Cici Kirani ke Sukabumi pembahasan ini bisa dipahami. Iya, amin. Salam untuk keluarga yang selesai. Insya Allah kita ketemu lagi. Ibu-ibu dari Tebet, terima kasih banyak. Udah silaturahim ke sini. Salam untuk keluarga hati-hati di jalan. Tetangga, terima kasih ya. <laughs> kita pulang bareng aja deh ya. <laughs> Salam untuk keluarga dan pemirsa di rumah. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbus. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah akan lebih baik jika kita mengamalkannya. Cici Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.